Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu manhaj salaf. Sebelum tema itu kita bahas maka ada keinginan pribadi di dalam hati untuk menyebutkan sebuah hal yang berkaitan dengan doa yang saya bacakan tadi. Hadis sahih dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwasiat kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Wahai Fatimah, apa yang menahanmu untuk menerima wasiat dariku. Janganlah engkau lupakan untuk mengucapkannya setiap pagi dan setiap sore. Yaitu ya hayu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat Sebelum kita ambil faedah menarik dari doa ini penjelasannya merupakan mukaddimah ini saya tunjukkan kepada siapa saja dari kaum muslim yang sedang menghadapi permasalahan yang rumit di dalam kehidupannya baik yang berkenaan dengan agama ataupun dunia maka jangan pernah lupakan doa ini baik yang berkenaan dengan permasalahan mengerjakan ketaatan, malas untuk ibadah, tapi ingin niat. Saya sudah tahu itu sholat tepat waktu lebih utama dibandingkan di akhir waktu. Saya sudah tahu bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Saya sudah tahu puasa Ramadan wajib. Saya sudah tahu berhaji, berumrah diwajibkan bagi siapa yang mampu. Saya sudah tahu keutamaan bersedekah, menunaikan zakat yang wajib. Tetapi kenapa masih belum diberikan kesempatan? Bagi siapa saja yang menghadapi permasalahan yang rumit dalam kehidupannya, baik dalam permasalahan agama ataupun dunia, maka jangan pernah lupakan doa ini. Saya pernah mendapati kawan di Arab Saudi. Jarak antara kota Mekah dengan kota dia bekerja di sana cuma sekitar 13 jam jika naik bus. Kemudian jika naik pesawat cuma 2 jam karena masuk di dalam negara Arab Saudi. Biaya punya, kemampuan ada, waktu lapang, tetapi belum diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dekat hari-hari mau mengerjakan ibadah haji tetap oleh kantornya tidak diperkenankan karena ada audit keuangan. Dia bagian bendahara di keuangan di perusahaan tersebut. Dua tahun itu berlalu. Saya jadi berpikir, orang mempunyai kesempatan, punya harta, sehat badan, tetapi belum diberikan kemudahan oleh Allah. Rumit urusannya untuk ibadah. Rumit urusannya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Tidak ada lain kecuali hal petunjuk dari Allah. Paman Nabi alaihi salam Abu Talib Beliau tidak beriman Padahal yang mendakwahi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Khalilur Rahman. Dakwahnya tidak akan pernah mungkin salah. Pendai yang paling sukses tetapi tidak bisa mengislamkan pamannya. Sedangkan Fir'aun istrinya beriman. Tidak ada lain kecuali itu petunjuk dari Allah. Siapa yang mendapati kesulitan dalam beragama jangan lupakan doa ini. Baik, Kesulitan, dalam agama itu dua hal. Mengerjakan ketaatan ataupun meninggalkan maksiat. Saya tahu Ustaz, itu dosa. Saya tahu Ustaz, itu maksiat. Tapi kok nggak bisa? Apa sebabnya? Tidak ada lain sebabnya belum dapat petunjuk dari Allah. waktu jam beker untuk sholat tahajud. Anda bersandar kepada planning. Saya sudah sediakan Ustaz. Planning rencana saya baca Quran. Kalau Allah bilang belum fayaku, belum kun, maka tidak akan jadi fayaku. Sudah lama Ustaz Al-Quran itu saya tinggalkan sudah lama. Mungkin setahunan saya tinggalkan. Ramadan pun saya tinggalkan Ustaz. Saya ingin baca Quran. Saya tahu saya baca Quran itu adalah penenang hati, pemberi petunjuk, mendatangkan pahala, mengangkat derajat. Tapi saya tidak bisa. Kenapa nggak diberi petunjuk Ustaz? Apa? Apa masalahnya dalam diri saya? Satu masalahnya, belum dimudahkan oleh Allah. Makanya dalam doa tadi lihat, Ya rahmatika nastaghith. Wahai yang maha hidup yang maha berdiri sendiri. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dengan sifat yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah. Al-Hayy Al-Qayyum. Yang maha hidup tidak pernah mati. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri tidak pernah membutuhkan orang lain. Tidak pernah membutuhkan zat yang lain. Ini adalah permulaan doa untuk menancapkan di dalam hati semua angan, semua cita, semua kebaikan yang sudah kita niatkan tidak akan pernah tercapai kecuali dengan pertolongan dari Al-Hayy Al-Qayyum. Di sini letak sirrul ubudiyah. Di sini letak rahasia penghambaan diri. Tidak akan ada yang itu kewajiban dia kepada Allah yang itu keperluan dia kepada Allah tidak akan pernah bisa kecuali dengan pertolongan dari Allah jadi lemah di bawah kelemahan yang ingin menghadapi urusan keluarga anak bermasalah suami jelalatan nyeleweng suka main dengan perempuan lain bukan main petak umpet suka main dengan perempuan-perempuan yang haram. Kadang-kadang lebih romantis dibanding dengan perempuan yang haram untuk sang suami dibandingkan dengan istrinya. Bagaimana mengobati ini? Anak kita ingin anak kita Bapak Ibu saudara saudara saya memberitahu jangan kita orang umum. Kadang-kadang istri para ustadz Istri para kiai mengeluh sampai ke SMS. Susah Ustaz. Untuk mendidik anak. Anak sudah mulai dewasa, mulai merokok. Anak sudah mulai dewasa, mulai membuka jilbab. Itu anaknya para ustaz para kiai kadang-kadang. Susah. Jangan pernah sandarkan diri Anda kepada diri Anda, walau sekejap mata pun, karena tidak ada yang memberikan kemudahan kecuali Allah. Aslih li syani kullah. Perbaiki seluruh urusanku. Fala takinni ila nafsi tarfata'in. Jangan tinggalkan, sandarkan diriku kepada diriku. Walau sekejap mata. Lihat lagi, yang susah mencari rezeki, jangan pernah bersandar kecuali kepada Ar-Razzaq. Dan para ulama bahasa mengatakan, apabila ada an-nahyu, larangan, kemudian setelahnya kecuali pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Saya katakan tadi, jangan pernah bersandar kecuali kepada Allah. Ar-Razzaq dalam yang lagi seret rezekinya, usaha sana tidak lancar, ganti lagi banting setir, usaha ini tidak lancar lagi. Dan seterusnya, jangan pernah sandarkan kepada kepintaran, kepada tim kerja, kekuatan, uang. Tidak ada apa-apanya dibandingkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang seseorang ketika melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, maka dia kadang-kadang bersandar kepada orang yang menolongnya. Ya akhirnya. Lihat penjelasan yang sangat menarik. Lihat Rasulullah SAW bersabda, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Birahmatika nastaghith. Dengan rahmatmu kami minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Fatakilni ila nafsi. Lihat. Jangan sandarkan diriku kepada diriku. Tarfata'in. Walau sekejap mata. Apabila bersandar kepada diri saja tidak boleh. Padahal tidak ada yang lebih mengetahui keinginan kita, keperluan kita, cita-cita kita, angan-angan kita, kecuali diri kita. Tetap saja kita di dalam hadis ini tidak boleh bersandar kepada diri kita, apalagi bersandar kepada orang lain yang dia tidak tahu keinginan kita, tidak tahu keperluan kita, tidak tahu cita-cita kita, tidak tahu angan-angan kita. Paham maksud saya, Pak? Kalau bersandar pada diri saja nggak boleh. Yang mana Pak? Padahal diri kita lebih tahu tentang keperluan kita. Padahal diri kita tak lebih tahu tentang apa yang kita inginkan kita cita-citakan untuk anak kita, suami kita, keluarga kita, ekonomi kita, itu tidak boleh kita sandarkan kepada diri kita. Bagaimana kalau bersandar kepada orang lain yang orang lain masa bodoh dengan kita? Maka Pak, urusan apapun Anda miliki, sandarkan diri kepada Allah. Allah itu kita berhadapan dengan zat yang apabila mengatakan kur Jika Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Allah itu kita berhadapan dengan zat yang apabila kita berdoa, wa qala rabbukum ud'uni, berdoa kalian kepadaku. Astajib lakum, langsung aku kabulkan. Itu Allah yang kita sembah. Ada Bapak Ibu saudara-saudari perkara menarik. Ini saya akan jadikan juga nanti pada suatu saat sebuah tema Allah yang kami sembah. Benarkah kita menyembah Allah? Benarkah kita selama ini menyembah Allah? Ataukah hanya label biasa? Kita mengaku Rob kita Allah, tetapi untuk keperluan kita pergi kepada selain Allah. Berdangka kita selama ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk keperluan agama kita kita minta tolong kepada selain Allah. Berdangka kita selama ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita terlalu tertipu dengan harta, dengan kekuatan, dengan jabatan, melupakan Allah yang kita sembah. Wallahi itu dusta. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari jangan lupa doa itu. Tatkala terutama tatkala Anda dalam keadaan resah, rumit, banyak masalah, ya Hayyu ya Qayyum, berlezat-lezat dengan doa itu. Anda berhadapan dengan Zat Al Hayy yang tidak pernah mati, Apalagi sampai hanya keadaan ngantuk tidur, mati nggak pernah. Al-Qayyum berdiri sendiri, tidak membutuhkan tiang, tidak membutuhkan sekutu, tandingan. Dia zat Allahus Samad. Dalam angan, asa, cita, apapun kehidupan dunia dan akhirat, sandarkan kepada Allah. Dan ada pemandangan menarik, Pak. Perhatikan perkataan yang sangat menarik dari Imam Ibnu Rajab al Hambal. Saya ingin mukaddimah ini ingin menumbuhkan dalam diri saya pribadi dan Bapak Ibu saudara-saudari, Allah yang kita tinggalkan sudah lama kita tinggalkan Allah. Sudah lama kita nggak berdoa kepada Allah. Sudah lama kita ragu dengan kuasa Allah. Sudah lama kita terlalu terpana dengan kemewahan bahwa harta segala-galanya sudah lama kita mengaku kuat sebagaimana Ifrit mengaku kuat. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sudah lama kita meninggalkan Allah. Ayo kita tumbuhkan saat sekarang ini. Hanya Allah ya Allah, ya Allah engkau yang kami minta ya Allah. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan perkataan indah yang sangat menarik dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, "Innal karba idza ishtadda wa ta'awama wa tanah kesulitan apapun dan setiap manusia kaya, miskin, tua, muda, tinggi, pendek, orang rakyat biasa, pejabat, semuanya akan mendapatkan ujian. Sesungguhnya kesulitan jika semakin memuncak, membesar, semakin sulit. Apa yang terjadi? فحصل للعبد الإياس عن كشفه من جهة المخلوقين maka pada saat itu baru hamba tahu diri oh nggak ada yang mau kecuali Allah nggak ada yang mau kecuali Allah maksiat-maksiat tersembunyi. Boleh Anda pakai jenggot. Boleh Anda pakai peci kemana-mana. Boleh ibu-ibu pakai jilbab lebar di kajian-kajian. Tapi yang paling utama amalan rahasia di rumah ngapain? Yang ditonton apa? Allah berfirman, "Yauma tublas sarair." Padahal ramalan-amalan rahasia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Kita ingin lepas dari kebiasaan-kebiasaan itu. Yang tidak ada yang mengetahui kebiasaan tersebut kecuali Allah dan malaikat pencatat. Manusia mungkin menganggap biasa. Kita ingin lepas dari dosa, ingin lepas dari mencari yang haram, tapi gimana Ustaz? Perhatikan. Innal karba idha syadda wa ta'awama wa tana. Kesulitan semakin memuncak, semakin membesar, semakin sulit. Fahasal al yang al hiyash al kashfihi bidatil makhluqin. Maka terjadi pada diri seseorang putus asa untuk minta bantuan mencari jalan keluar dari para makhluk. Oh nggak bisa, orang tua nggak bisa. Kolega nggak bisa. Teman-teman dekat malah ninggalin saya. Nggak bisa ini. Baru tahu ini, Oh yang bisa hanya Allah. Kalau sudah be berlepas diri dari seluruh fata'allaqa qalbuhu billahi Ini yang Pak, ini yang kita cari selama ini Pak, yang sering hilang dari diri kita. Apa itu? Bersandarnya hati, bergantungnya hati pada Allah. Orang sering Pak, saya beri contoh ngantri urusan apa ngantri lama ya bayar bayar bayar bayar punya dulu bayar langsung dapat nomor pertama itu yang melupakan Allah hal-hal seperti itu yang kadang-kadang membuat kita terlena sudah lama Pak kita lupa sama Allah sudah lama kita benar-benar lupa sama Allah padahal Allah yang mengatur Kalau sudah bersandar hatinya, bergantung hatinya kepada Allah, apa yang terjadi? Fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Maka Allah maka orang tersebut bersandar hatinya kepada Allah. Kalau sudah bersandar kepada Allah, wa man ta'allaqa qalbuhu billahi wahdah fahuwa gabi. Yang bersandar bergantung hatinya kepada Allah dan itu yang diinginkan oleh hamba, oleh Allah kepada hambanya. Lihat Pak, saya ingin bertanya, kenapa sujud itu adalah tak berlezat lezatan kalau sujud. Kenapa sujud keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah? Kenapa? Karena Allah paling suka hamba yang merendah. Kepala yang kita angkat kemana-mana selama ini kita letakkan di tanah lebih rendah dibandingkan pantat kita. Agar tahu nanti di akhirat dalam riwayat Imam Ahmad, Allah akan mencari orang yang pertama kali Allah cari siapa? Anadayyan. Aku sang pem peminta tanggung jawab. Anal Malik, aku sang raja. Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbir. Mana itu yang sombong? Yang gak pernah doa? Mana itu yang sombong dengan hartanya? Mana itu yang sombong dengan tim kerjanya? Itu yang akan dicari oleh Allah. Allah sangat menginginkan hambanya selalu bergantung kepada Allah. Karena kalau sudah فتعلق قلبه بالله وحده ومن تعلق قلبه بالله وحده فهو maka Allah yang akan menolong Allah yang akan mencukupkannya pesan Pak setengah jam ini saya ingin memberikan pesan tumbuhkan Ya Allah, berlezat-lezat, berdoa kepada Allah, berlezat-lezat puji Allah, berlezat-lezat hinakan diri kepada Allah. Lihat hadis Rasul yang sangat luar biasa. Allahumma ana abdu ya Allah aku hamba wa bani budak dari anak dari budak budak wa bani anak dari budak perempuanmu. Ini penghinaan diri. Dan Allah sangat suka seperti itu. Nasihati dia Nasibku di tangan. Sudah pak, cukup. Mulai saat ini kita katakan kepada Allah nasibku di tanganmu ya. Nasihati dia adilun fiyah hukmuk. Hukummu adil untukmu apapun itu. Maafin fiya qadab, takdirmu terlalu tetap kepadaku. Apapun keputusanmu aku terima. Ini benar-benar penghambaan hati. Dan di situ rahasia penghambaan diri kepada Allah. Makanya ayat yang paling disukai oleh Allah iya na'budu wa iyyaka hanya kepada engkau aku menyembah hanya kepada engkau aku meminta pertolongan. Kewajiban beribadah ditentukan oleh Allah. Ibadah ini tidak akan bisa dikerjakan walau satu takbir atau ihram pun. Walau satu doa pun. Walau satu sen sedekah pun. Walau tidak akan pernah bisa tanpa meminta tolong dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang kita masuk kepada tema kita. Yaitu manhaj salaf. Di dalam tema ini ada beberapa poin yang ingin kita bahas. Yang pertama, apa itu manhaj salaf. Dan ini yang paling utama. Yang kedua, kenapa memakai pemahaman para salaf? Yang ketiga, apa pokok-pokok ajar Yang keempat, bagaimana para salaf dalam beragama. Mohon dicatat ya, nanti takutnya saya lupa. Yang pertama, apa itu manhaj salaf? Yang kedua, kenapa memakai pemahaman salaf? Yang ketiga, apa tadi? Apa pokok-pokok ajaran manhaj salaf? Yang keempat, bagaimana cara beribadah salaf? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama, apa itu manhaj salaf? Manhaj salaf berarti dua kata, manhajun dan salafun digabung menjadi al-manhajus salafi. Manhaj artinya adalah jalan yang terang, yang jelas. At-tariqu at-tariqatu al-khittah al-marsumah al-wadi'ah allati yajri 'alayha lil-wusul ila ma'rifati ma. Manhaj artinya adalah jalan yang jelas, yang terang untuk sampai kepada sebuah tujuan. Salaf artinya adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Lihat, barang siapa yang menentang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Setelah jelas kepada mereka petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Nah, kata-kata jalannya orang beriman ketika ayat ini turun ditujukan secara pasti redaksinya adalah untuk sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti dengan mereka mengikuti mereka dengan baik. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalil akan hal ini. Salaf adalah para sahabat dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah berfirman والسابقون الأولون من minal والأنصار والذين ansar بإحسان رضي الله عنهم Artinya dan orang-orang yang masuk di generasi pertama masuk dalam agama Islam dari kaum muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Lihat, di sini salaf yang dimaksud adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, saudara saudara yang dimuliakan oleh Allah, berarti kalau kita katakan manhat salaf berarti jalannya para sahabat yang diikuti oleh para tabi'i dan tabi'ut tabi'i. Kalau kita katakan manhat salaf yaitu jalannya para sahabat Nabi yang diikuti oleh para tabi'i dan tabi'ut tabi'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang berkaitan dengan manhaj salaf. Timbul pertanyaan, poin kedua. Kenapa harus mengikuti jalan para sahabat? Kenapa tidak mengikuti jalan para tabi'i uh, eh, dan para imam yang empat. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Kenapa kita dahulukan mengikuti jalannya para sahabat dalam perihal agama? Jadi saya ulangi ke poin pertama, manhaj salaf artinya adalah beragama yang mengikuti jalannya para sahabat. Para sahabat itu kalau beragama gimana sih? Bagaimana para sahabat kalau beragama? Kalau mendapati ayat Al-Quran, apa yang mereka lakukan? Kalau mendapati hadis-hadis Rasul, apa yang mereka lakukan? Jadi ketika kita belajar manhaj salaf, berarti kita mempelajari tata cara Tata cara beragama yang ditunjuki oleh para sahabat. Paham sampai sini Pak? Bu? Paham. Kalau sudah dipahami ini, maka apa atau kenapa kita mengikuti cara beragamanya para salaf, para sahabat, para tabi'i dan para tabi'ut tabi'i? Mudah jawabannya pertama mereka orang yang diridhoi oleh Allah. Para salah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin diridhoi oleh Allah, ikuti salah Mau diridhoi oleh Allah? Mau. Kenapa? Hah? Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Kenapa? Mau diridhoi oleh Allah? Mau. Kenapa? Masuk surga. Yakin. Iya. Ridho Allah menghantarkan surga. Maka jawaban ini sering saya masuk ke dalam poin ini. Gini Pak, kenapa sering saya begitu? Ustadz itu di zaman sekarang harus benar-benar dia teliti karena banyak yang ngel di zaman sekarang. Misalkan, saya beri contoh. Wahai fulan, ayo kamu baca Quran, hafal Quran. Sebanyak hafalanmu nanti akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Kalau kamu cuma hafalannya sampai matimu cuma tiga puluh, tiga puluh apa itu tiga Qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu tambah surat paling favorit inna a'tayna kalau cuma hafalanmu sekian maka sekian juga tingkatanmu derajat di sini kalau kamu hafal Al-Qur'an banyak maka begitu banyak pula kamu akan mendapatkan ketinggian derajat di surga orang ini menjawabnya apa Ustaz mau hafal saya di dunia saja itu hobi ketinggian. Saya takut kalau ke atas nih seperti Masjid Al Azhar tinggi saya takut. Orang ini berarti belum paham. Maka harus dijelaskan sama seperti saya katakan tadi. Mau Pak dapat ridho Allah, kenapa? Bapak dapat jawaban yang benar karena ridho Allah pasti menghantarkan surga. Ustaz di zaman sekarang harus dia menjelaskan. Misalkan hadis Rasul riwayat Tirmidzi, "Man bana lillahi masjidan walau kama hasi qatatin au asrara bana Allah lahu baitan fil jannah." Ini contohnya. Barang siapa yang membangun untuk Allah karena Allah sebuah masjid walau sekecil angkerman burung sangkar burung atau lebih kecil darinya niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga ada sebagian orang malas untuk bangun masjid dia katakan ah nggak usah malas emang kenapa rumah rumah di surga emang kenapa rumah kayak rumah kita di, di dunia saya baru tinggal dua tahun di Indonesia itu rumah rumah baru catnya sudah kubas. Dicat lagi. Dindingnya sudah mulai retak, diperbaiki lagi. Dalam hati dunia ini dunia. Orang yang berlomba-lomba tertipu, menyombongkan diri. Tiga karakteristik dunia. Susah didapat, cepat hancur, dan kalau dapat nggak sempurna ya orang ini ketika mendengar hadis tadi ah, nggak mau membangun masjid kenapa karena yang ada dalam pikiran dia adalah rumah surga rumah dunia makanya saya tekankan tadi mau mendapatkan ridho Allah mau. Kenapa? Karena dengan ridho Allah masuk surga. Kembali kita ke permasalahan kita. Kenapa kita beragama dengan pemahaman para salaf? Karena mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah. Ada orang bertanya, emang kalau diridhai oleh Allah kenapa? Anak muda mengatakan, sawat Emang kenapa? Kalau diridhai oleh Allah kenapa? Maka jawabannya tadi dalam surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Generasi pertama masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar. Dan orang-orang dan baik. Maka Allah ridho atas mereka dan mereka ridho atas Allah. Kalau diridhoi kenapa? Dan Allah telah sediakan bagi mereka surga. Ini penyebab kenapa kita mengikuti pemahaman para salaf dalam beragama. Bagaimana mereka kalau berhadapan dengan ayat? Bagaimana mereka kalau berhadapan dengan hadis? Bagaimana mereka kalau berhadapan dengan amalan syirik? Bagaimana mereka kalau berhadapan dengan amalan yang mengada-ngada dalam agama? Itu kita ikuti. Kenapa mengikuti para sahabat? Tadi jawabannya, karena mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah. Ini penyebab pertama. Penyebab yang kedua, karena mereka adalah sebaik terbaik umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Dilihat di sini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memu memuji para sahabat sebaik-baik umatku. Siapa yang ingin menjadi umat terbaik, menjadi hamba Allah terbaik, ikuti para sahabat. Ini penyebab kenapa kita mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sebab yang nah sebelum sebab yang ketiga, saya ingin menyebutkan juga hadis riwayat Imam Ahmad. Lihat Rasul Rasulullah eh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna Allah nazara fi qulubil ibad." Allah melihat kepada hati-hati seluruh hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Beliau mendapati hati Nabi Muhammad SAW sebaik-baik hati dari seluruh manusia. Fastafahu li nafsihi maka Allah jadikan Nabi Muhammad mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Fabta'athahu birisalati Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Thumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Lalu Allah melihat lagi hati-hati seluruh hambanya setelah hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawajada quluba ashabi Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka kemudian Allah mendapati sebaik-baik hati, jiwa, hamba-hamba Allah adalah para sahabat Nabi. Dari seluruh hamba-hamba Allah. Faja'alahum wuzara'a Nabi. Makanya Allah menjadikan Nabi sebagai pendamping nabinya. Yuqatiluna ala di yang memperjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang kedua. Betul? Yang kedua sudah? Yang ketiga. Kenapa kita mengambil pemahaman dengan pemahaman para sahabat? Karena mereka yang paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah. ayat misalkan ada pengalaman menarik waktu itu saya lihat video di internet seorang nabi mengaku nabi nabi palsu diwawancarai di televisi Allah ya Pak demi Allah hanya di Indonesia nabi palsu diwawancarai ya di negara-negara lain itu dipenggal. Di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar Siddiq diperangi. Hanya di Indonesia Nabi palsu diwawancarai. Apa pertanyaannya? Uh, wahai Fulan, apa dalil bahwa kamu adalah seorang nabi? Mana buktinya? Maka dia mengatakan, lihat, Likulli ummatin rasul. Setiap umat ada seorang rasul. Saya diutus kepada umat bangsa Indonesia. Rasulnya ya saya. Lihat, Bapak Ibu saudara-saudari, ini pemahaman terhadap ayat. Ayatnya nggak salah. Tetapi pemahaman terhadap ayat ini yang bermasalah. Disebabkan kenapa? Karena tidak bersandar kepada siapa? para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tidak bersandar kepada para sahabat. Pemahaman para sahabat tidak seperti itu terhadap ayat. Ini Bapak Ibu, itu contoh bahwasanya mereka adalah sebaik-baik orang dalam memahami agama. Nah, siapa yang tahu? Kenapa para sahabat orang yang paling baik memahami agama. Karena menerima Al-Quran langsung dari siapa? Langsung dari Rasulullah. Itu sebab yang pertama. Catat itu. Kenapa pemahaman para sahabat? Merekalah orang yang paling baik terhadap agama pemahamannya. Karena mereka mereka tahu turunnya. Sebab yang kedua, nah, ada yang menyebutkan karena kalau para sahabat salah, lihat ini tidak akan ada pernah ada kecuali di zaman para sahabat. Kalau para sahabat salah dalam mengamalkan agama, maka langsung turun wahyu dari tujuh petala langit membenarkan yang salah. Kalau para sahabat salah dibenarkan, contoh, nah, siapa yang menyebutkan contohnya? Misalkan tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Rasulullah, mereka bertanya kepada istri-istri rasulullah SAW, "Kaifa kana ibadatu Rasulullah SAW fil bait?" Bagaimanakah ibadahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Setelah itu, setelah mereka mengetahui ibadahnya Rasul di rumah lebih dibandingkan ibadah mereka terlihat oleh para sahabat, maka ka'annahum taqallu. Oh, kalau begitu kita ini nggak ada apa apa Kita ini amalnya nggak ada apa-apanya. Rasulullah qad taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah yang telah diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Ibadahnya seperti itu. Maka yang satu mengatakan, "Fa'ana asumud dahra Aku akan puasa setiap hari, enggak pernah buka. Yang kedua, wa ana aqumul laila kullahu. Aku akan bersolat malam setiap malam. Hadis riwayat Bukhari ma'ruf. Yang ketiga, la la atajawwazun nisa. Aku tidak akan menikahi perempuan. Memang bagi sebagian lelaki perempuan itu kadang menurunkan derajat ibadah. Saya pernah punya pengalaman waktu itu saya masih kerja di Arab Saudi sebagai penerjemah. Ada kawan kemana-mana, kadang-kadang nganterin saya kemana-mana tanpa diminta. Ustaz, kalau ada apa-apa telepon. Saya saya siap semenjak datang istrinya selalu yang ada jawaban afwan Ustaz afwan Ustaz afwan ya kadang menurut sebagian lelaki perempuan bisa menyebabkan dia tidak beribadah makanya orang ini saya tidak akan menikah datang Rasulullah bertanya dan ini yang perlu kita lakukan di zaman sekarang. Sebelum menjustifikasi tanya, klarifikasi. Sebelum menghukumi tanya. Raihlah Rasulullah SAW. Nanya dulu. Kaliankah yang melakukan ini Berniat melakukan seperti ini Yang satu ingin puasa terus menerus Yang satu ingin sholat malam gak pernah tidur Yang satu ingin tidak menikah Maka ketika dijawab Nah baru rasul SAW menghukumi. Maka ini pakai pak dalam kehidupan kita terutama berumah tangga. Ya, coba sering-sering ini sedikit menyinggung tentang karena ada bapak ibu dan sekalian menyinggung tentang keluarga yang dan keluarga dan rahmah sering-sering tenggang rasa di antara suami istri bapak pulang ke rumah habis kerja dapati istrinya rumahnya sudah seperti kapal pecah istrinya tidur sana sambil ngorok kemudian ilernya anaknya sebelah sana di atas eh, apa namanya di atas tangga begini cucian di mana-mana piring dan ini kira-kira pak apa yang bisa Bapak berikan alasan untuk istri kita? Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, uzran." Berikan alasan untuk kawanmu am 70 alasan agar kamu bisa memaafkan dia. Nah, suami ketika mendapati itu bukan disambut dengan senyum, istri sudah dandan, rapi, wangi, ini malah disambut dengan kapal pecah. Sudah di kantor dimarahin oleh bos. Sudah dagangnya tidak yang beli. Ada yang beli juga ngutang. Hmm. Kira-kira bisa kasih kita kasih alasan apa istri ini, Pak? Hah? Kelelahan. Yang lain Wah ini tanda Susah ngasih alasan Pak saya pesan Suami ditujukan kepada Anda ayat ini. an ayat 19. Wa'ashiruhunna nabil ma'ruf. Gauli istri-istrimu dengan baik. Itu ayat redaksi kepada para suami. Suami yang harus lebih banyak ngalah. Suami yang harus lebih banyak ngemong Suami yang menjadi pemimpin. Yang bisa merangkul. Bukan malah enggak. Saya maunya ini. Kamu salah enggak. Kalau enggak cerai. Lu, gua, en. Enggak. Suami yang harus lebih bisa. Ya. Ini Bapak Ibu yang harus lebih bisa memperhatikan masa istrinya dan sudah datang rapi-rapi sang suami masa bodoh masa sampai istri mengatakan mas ini saya pakai lipstick mas. Lipstick mas. Puji mas lipstick. Ya, suaminya masa bodoh subhanallah. Perhatian kepada kawan hidup hampir 24 jam kita berkawan dengannya. Ini terbalik kadang-kadang kalau di luar rumah ngobrol asik. Apalagi kalau sama perempuan lain bisa rubah-rubah judul. Pendidikan. Asalnya sih agak serius pendidikan. Pendidikan anak. Ngobrol sama perempuan. Kemudian lari politik, ekonomi. Akhir-akhirnya gosip artis. Sedangkan dia ngobrol sama istri lima menit ngobrol tengah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke permasalahan tadi. Nah, tiga orang ini uh, saya kenapa membicarakan tentang keluarga tadi karena Rasulullah SAW senantiasa bertanya dan bertanya itu bis, agar bisa memberikan udur atau alasan. Istri juga begitu kepada suami. Suami ingin pulang, ya mau beli apa? Saya mau pulang mau beli martabak pak apalagi pas lagi ini ini yang martabak itu pak yang ditambur enak pak martabak tambur jauh banget ke beli martabak pak manusia begitu pak. untuk makan itu jauh mau maunya nah habis itu sang suami terkenal pelupa sok banget beliau iya berapa berapa berapa biji? Ya udah beli. Di jalan melihat pukis, belinya pukis. Lupa martabak. Datang sang istri sudah dengan senyum dengan woi martabak ayo makan. Bang, kok pukis? Bu, apa bu? Kasih alasan bu. Hah? nggak bawa duit kecuali untuk beli pukis. Ini iya, Bapak Ibu Saudara Saudari Kasih alasan yang banyak Agar kita senantiasa bisa memaafkan pasangan kita Kembali ke permasalahan tadi Tiga sahabat ini Kemudian mereka dibicarai dinasihati oleh Rasulullah Amal inni la'atqakum akhsyakum lillah. Aku adalah manusia yang paling bertakwa takut kepada Allah dibandingkan kalian. Tidak ada yang lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan aku. Tetapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Aku sholat malam, aku tidur malam. Aku menikahi wanita. Ya, bukankah ini pembenaran atas yang salah dari para sahabat? Itulah kenapa pemahaman para sahabat, pemahaman yang paling utama. Kalau salah di tempat dibenarkan. Dan tidak ada yang kaum yang seperti itu kecuali para sahabat. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Fa as-sahabatu hum qaumun ba'da al-anbiya'i war rusul la yakunu mithlahum qablahum wala ba'dahum." Para sahabat itu adalah suatu kaum yang kedudukannya setelah Nabi dan Rasul. Nabi, Rasul, baru para sahabat. Tidak akan pernah ada seperti mereka sebelum dan sesudah mereka. Salah satu sebabnya kenapa? Karena mereka kalau salah dalam beragama dibetulkan langsung. Lihat lagi, ada orang junub. Ya. Akhirnya karena takut mandi tidak ada air. Aturan kayak tapi beliau ini berguling-guling seperti layaknya kucing berguling-guling. Datang kepada Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna ma yakfika antakula biyadeka hakana. Sungguh, sesungguhnya cukup untukmu untuk melakukan hanya tayamum meskipun junub lihat ada pembenaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lihat lagi orang yang hadis riwayat Bukhari dari Abu Burda bin Niyar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, inni la a'lamu anna al yawma yawma aqlin nusyur." Aku tahu bahwa hari Idul Adha hari makan minum dan aku ingin hewan sembelihanku disembelih pertama kali. Bapak Ibu, ini gaya hidup para sahabat. Dengan ini mereka menggapai ridho Allah dan ini permasalahan lain sebenarnya. Dengan ini mereka menggapai ridho Allah. Aku ingin hewanku pertama kali yang dimakan oleh kaum muslim. Pak saya pesan, ingin mendapat ridho Allah contoh para sahabat. Salah satu gaya hidup lifestyle para sahabat adalah untuk urusan akhirat mereka senantiasa yang mau yang paling sempurna, paling pertama, paling awal, paling utama, paling dicintai Allah. Lihat saja pertanyaan-pertanyaan mereka. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Wahai Rasulullah, kau beriman mana yang paling utama? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Selalu Pak. Itu gaya hidup para sahabat. Ingin dapat ridho Allah untuk urusan akhirat, ibadah, cari yang paling. Seorang pernah berkata kepada saya, Ustaz, saya tahu. Surga itu indah. Surga itu angan-angan semua insan manusia, bahkan orang kafir. Lalu kenapa Pak? Iya, saya mau masuk surga. Tapi Ustaz saya tahu diri. Surga itu sulit. Betul Pak, harus usaha. Bukan hanya angan-angan. Boleh nggak Ustaz saya berdoa begini ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Tapi saya tahu diri. Saya ini suka leha-leha. Nontonnya lawak-lawak, ketawa-ketawa, stand up comedy. Lawak-lawak begitu. Saya sudah susah untuk serius baca Quran dalam berapa waktu susah. Sehingga saya berdoa, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Walau emperannya aja. Enggak boleh. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida sa'altumullah fas'alul firdaus." Jika engkau minta kepada Allah masuk surga, minta surga bukan yang paling rendah, paling tinggi surga Firdaus. Kenapa disuruh minta surga Firdaus? Al Firdausu a'laha. Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Makanya kita dianjurkan boleh seseorang berdoa untuk minta surga kepada Allah agar masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lihat kembali ke cerita Abu Burdah bin Niyah. Beliau mengatakan wahai Rasulullah, saya ingin kurban saya di, di, disembelih pertama kali. Maka akhirnya, tetapi makanya saya sembelih kurban sebelum sholat Idul Adha. Padahal syariatnya menyembelih kurban kapan? Setelah Idul Adha. Maka lihat Rasul SAW membenarkan yang salah. Beliau mengatakan, syatuka syatulahmi Kurbanmu itu hanya sebatas sembelihan biasa. Dibenarkan oleh Rasulullah, salah kamu. Tidak terjadi itu kecuali kepada para sahabat. Ini sebab yang ketiga. Kenapa pemahaman para sahabat adalah pemahaman terbaik? Karena kalau salah, mereka dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke sebab yang keempat, kenapa pemahaman para sahabat adalah pengalaman yang terbaik. Karena mereka memahami Al-Quran dan Sunnah disebabkan Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa mereka. Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa mereka. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keberapa Pak? Pertama, kenapa kita berpengalaman pemahaman para sahabat? Karena mereka adalah sebaik-baik umat. Yang kedua, mereka mendapatkan ridho Allah. Yang ketiga karena mereka apa? Mereka mendapatkan ridha Allah yang pertama, betul? Yang kedua apa? Sebaik sebaik sebaik baik umat. Sat. Yang ke Ah, yang ketiga, yang ketiga paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Tadi ada beberapa sebab kenapa mereka paling paham tentang Al-Quran dan dan Sunnah. Sekarang yang keempat, Mudah-mudahan tidak bingung pembagiannya. Yang keempat, karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk berpemahaman pahaman para sahabat. Dalilnya tadi surat An-Nisa ayat 115. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita berpemahaman dengan pemahaman para sahabat. Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ yushaqiqir rasul min مَا ma لَهُ الْهُدَى al-huda wa الْمُؤْمِنِينَ ghayra مَا تَوَلَّى nuwallihi ma wasa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum beriman. Selain jalannya kaum beriman di sini adalah selain jalannya para sahabat, maka kami akan berpaling darinya sebagaimana dia berpaling. Ini menunjukkan perintah untuk mengikuti pemahaman para sahabat Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, "Man kana man kana mustannan falyastanna biman ma." Barang siapa yang ingin mencontoh, contohlah sahabat-sahabat yang sudah meninggal. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian Ikuti sunnahku dan sunnah khalifah. Diperintahkan untuk mengikuti pemahamannya para sahabat. Baik. Itu poin kedua. Poin ketiga sekarang. Jadi poin pertama tadi apa itu manhaj salaf? Poin kedua kenapa harus mengikuti manhaj salaf? Pemahaman para salaf? Poin ketiga. Ada yang masih ingat Pak? Poin ketiga? Hah? pokok ajaran manhaj salaf. Ada tiga pokok pak. Yang pertama mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan berlepas dari kesyirikan. Ini pokok manhaj salaf. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ibadah iya. tersebut tidak akan diterima kecuali dengan syarat ikhlas dan tidak melakukan kesyirikan. Apa itu ikhlas? Perhatikan definisi mudah yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan al-ikhlas alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Ikhlas adalah Catat Pak, kamu tidak menuntut menuntut atas amalmu seseorang yang melihatnya kecuali Allah dan tidak menuntut atas amalmu seseorang yang memberikan ganjaran pahalanya kecuali Allah. Ini ikhlas dan ini pokok ajaran salah. Yang pertama kali adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amalan yang tidak ikhlas maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf sangat memperhatikan keikhlasan. Ikhlas tadi adalah jangan pernah menuntut atas amal kita seseorang yang melihat kecuali Allah orang mau lihat mau ngapain dong bukan urusan saya saya ingin mencontohkan dengan ilustrasi yang mudah bagaimana ikhlas siapa yang di sini pensiunan PNS angkat tangan enggak enggak saya suruh pusat angkat tangan aja berapa pak berapa tahun kerja berapa 25 tahun. Keluar rumah dari jam berapa? Biasanya setengah tujuh. Pulang ke rumah jam enam jam setengah enam begitu ya bayangkan beliau setiap hari 25 tahun setengah tujuh jam enam setengah tujuh jam enam Kok bisa istiqomah? Hah? Kenapa baca Quran sendiri kemis Kenapa sholat tahajud satu malam, sholat tahajud sebulan libur, meninggal sebulan, satu tahun libur? Kenapa baca Quran tidak seistiqomah itu. Tahu sebabnya? Nah, yang kerja. Tahu sebabnya? Ya. Ikhlas. Ikhlas untuk apa? Untuk gaji. Ya, pernah nggak ketika bapak kerja mikir oh saya dilihat tetangga nggak jadi ah nggak mau nggak mikir mau dilihat mau dikasih mau dikasih penghargaan bukan urusan saya makanya bisa istiqomah di sini pelajaran menarik dan ini salah satu rahasia dan faidah dari ikhlas Allah berfirman dalam surat Fussilat dalam surat Al-Ahqaf dan Fussilat sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rob kami adalah Allah ikhlas pasti akan istiqomah. Orang ikhlas buahnya istiqomah. Amal yang tidak istiqomah itu patut dipertanyakan ikhlasnya. 25 tahun Pak, kerjaannya sama. Rumah, kantor, kantor, rumah. Di jalan dapat macet, hujan, panas. Istiqomah. Kenapa? Ikhlas untuk apa? Gaji, murni untuk gaji. Begitulah ibadah kalau seandainya untuk Allah dia akan istiqamah bertahun-tahun dan ini makna firman Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, Rabb disembah. Harus ikhlas. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau memikirkan pandangan manusia, perkataan manusia, pujian manusia, maka nggak akan istiqamah dan tidak ikhlas. Makanya pokok pertama ikhlas dan melepaskan dari kesyirikan. Itu pokok ajaran salaf. Karena tidak akan diterima amalan kecuali dengan ikhlas. Allah berfirman dalam hadis riwayat Muslim, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, taraktuhu wa syirkah." Aku kata Allah, zat yang sangat mem tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal, dia mensekutukanku di dalamnya, maka amalannya tertolak. Dan aku tinggalkan dia dan amalannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok yang pertama. Pokok yang kedua, taat dan patuh kepada pemimpin yang sah. Allah berfirman, dalam surah Nisa ayat 59 ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum wahai orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan para ulil amri pemimpin dan pemimpin yang ditaati di sini adalah pemimpin yang sah Siapa pemimpin yang sah? Yang mempunyai wewenang, yang mempunyai wilayah, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai perintah, larangan harus ditaati. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar, "As-sam'u wa Ta'un malam yu'mar bil maksiyah. Taat, patuh. Itu adalah sebuah kebenaran. Harus dilaksanakan oleh rakyat kepada pemimpinnya. Taat, patuh. Selama tidak mengerjakan maksiat. Dan ini kaidah untuk setiap ketaatan kepada makhluk. Catat Pak, kaidah untuk untuk taat kepada makhluk itu satu tidak boleh taat dalam maksiat. Yang kedua, tidak boleh taat dalam menunai melalaikan kewajiban. Seorang anak taat kepada orang tua tidak boleh taat kecuali dalam kebaikan. Tidak boleh taat kalau seandainya menunduk menggugurkan kewajiban. Seorang istri taat kepada suaminya dalam kebaikan, tidak boleh taat dalam maksiat. Seorang rakyat taat kepada pemimpin, tidak boleh taat dalam maksiat. Meskipun pemimpinnya bermaksiat, asalkan dia tidak memerintahkan kita kepada maksiat, maka harus tetap ditaati. Dan Bapak Ibu, kita dapati akibat pemberontakan maka kerusakan di mana-mana. Maka jangan sampai ada yang memulai pemberontakan. Tidak ada kenikmatan bagi masyarakat yang lebih utama dibandingkan keamanan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam minta keamanan dulu sebelum minta rezeki. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an a'budal asnam. Wahai Allah dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Allah jadikanlah negeri ini negeri Mekah negeri yang aman. Warzuk ahlahu minas dan berikan rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Aman dulu baru datang rezeki. Maka jangan pernah ada yang suka memberontak kepada pemerintah yang sah. Kalau ditanya pemerintah kita yang sah siapa? Yang mempunyai wewenang, yang dipilih oleh pemilihan yang sah meskipun mungkin kalau di negara ini ada beberapa cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam tetapi ketika dia sudah menjadi pemimpin dialah pemimpin yang sah yang patut ditaati yang ketiga pokok yang ketiga dan Rasulullah SAW bersabda man atau ata'ar rasul wa man ata'ar rasul dakhalal jannah barang siapa yang taat kepada pemimpin maka sungguh ia taat kepada rasul dan barang siapa yang taat kepada rasul maka dia masuk surga dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepadaku, sungguh dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Wa man asa'a amiri faqad asani. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpinku, yaitu pemimpin yang sah maka sungguh dia telah taat kepadaku barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinku maka berarti dia bermaksiat kepadaku itu menunjukkan kita wajib untuk taat kepada pemimpin dan Bapak Ibu saudara-saudari itu adalah salah satu pokok dasar akidah ahlu sunnah. manhaj salaf taat kepada pemimpin. Pokok yang ketiga menjauhi perbuatan bid'ah dan pelaku bid'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hadis riwayat Tirmidzi. Jauhi kalian dari perkara yang mengada-ngada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah dan setiap perkara bid'ah adalah sesat. Ini pokok ajaran salaf. Amalan apapun harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Jika tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, maka Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu berarti amalannya mengada-ngada. Jika mengada-ngada berarti itu bid'ah. Jika bid'ah berarti itu sesat. Dan ini hadis Rasul, bukan ajaran Arab Saudi. Ini hadis Rasul, bukan ajaran orang Wahabi. Ini hadis Rasul, bukan ajaran orang mana-mana. Rasul kita bersabda seperti ini. Bahwasanya jauhi kalian perkara mengada-ngada dan ingat Bapak Ibu, perkara mengada-ngada di dalam masalah agama, dalam duniawi alat transportasi gadget handphone alat eh, apa namanya alat komunikasi maka tidak masuk ke dalamnya Sebagian orang dinasihati, Mas, jangan berbuat itu mengada-ngada. Belum ada contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu perbuatan bid'ah. Maka sang mas tersebut mengatakan, sudah kalau seandainya semuanya beda, sudah kamu pakai onta di Kenapa selalu di onta hitamkan ontanya? Hah? Kambing hitam atau onta hitam? Ya? Kenapa salah onta? Salah apa ontanya? Salah apa? Maka bapak ibu saudara saudari dimuliakan mobil, rumah, kemudian eh, alat-alat uh, komunikasi Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi kalian dari perkara mengada-ngada itu adalah dalam perihal agama, ibadah, akidah yang sudah diatur dalam agama, ibadah yang sudah diatur dalam agama, muamalah yang sudah diatur dalam agama. Kalau seandainya dilengkapi mengada-ngada, maka itu perbuatan bid'ah. Dan hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari. Siapa yang melakukan amalan-amalan yang belum ada contohnya dari Rasul, Nabi kita Muhammad lihat ini hadis Rasul yang belum ada contohnya dari Nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Yang beramal belum ada contohnya amalan yang tertolak. Ini ajaran pokok salah Makanya Nabi Muhammad SAW membetulkan orang yang berkurban sebelum sholat dibetulkan itu kurbanmu cuma sembelihan biasa bukan sembelihan kurban dan disuruh ganti lagi beli hewan kurban lagi sembeli setelah sholat lihat ini hadis Rasul bukan perkataan sembarang manusia baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, waktu saya tinggal sedikit. Sekarang di sedikit waktu ini saya ingin membahas poin yang terakhir. Bagaimana praktek para salaf dalam beragama. Yang pertama, praktek para salaf salih dalam beragama adalah sangat perhatian terhadap hadis sahih sangat perhatian terhadap hadis yang sahih. Para sahabat Nabi senantiasa mereka kalau berdalil tidak mau sembarangan. Bertanya apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Hal ini berdasarkan beberapa dalil. Di antara dalil-dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala hal asa rajulun yablughul hadithu anni wa huwa muttaki'un ala arikatih fayaqul bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi halalan istahalna wa ma wajadna fihi haraman haramna wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama الله Allah azza wa jalla. Perhatikan hadis baik-baik. Hadis ini berbunyi Tahukah kalian? Tahukah aku beritahukan kepada kalian? Ada orang nanti dia bersandar dengan santainya datang kepada dia hadis Rasul dia mengatakan Antara kita dengan Anda ada Al-Quran. Nggak usah pakai hadis. Al-Quran saja. Apa yang dibenarkan oleh Al-Quran, kita terima. Yang tidak ada Al-Qurannya, kita tidak terima. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka sangat perhatian kepada sunnah Rasul. Itu cara beragama mereka. Mereka kepada Al-Quran, tetapi mereka juga perhatian kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap sunnah Rasul adalah seperti Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari, "Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Ingatlah, aku diberikan Al-Quran. Iya, dan semisal dengannya yaitu sunnah Nabi. Ini gaya hidup para sahabat dalam beragama. Mereka sangat bersandar kepada hadis, kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mereka sangat mengagungkan hadis Nabi Kalau tadi bersandar, sekarang mengagungkan. Artinya, kalau dapat hadis, mereka benar-benar mengagungkannya, memuliakannya. Tidak seperti di zaman sekarang. Sebagian orang kadang-kadang menghina tentang hadis merapatkan saf sholat. Menghina tentang hadis jenggot menghina tentang hadis di atas dua mata kaki, menghina tentang riwayat cadar, jilbab. Gaya hidup para salaf, gaya beragama mereka sangat mengagumkan hadis Rasul. Lihat sebuah cerita Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis dari Rasul yang berbunyi, "La tamna'u nisa'akum al-masajid idza istahdannakum ilayha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kalian larang istri-istri kalian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah jika istri-istri tersebut meminta izin kepada kalian." Yang berkata ini siapa? Yang meriwayatkan ini siapa? Abdullah bin Umar. Ada anak dari Abdullah bin Umar namanya Bilal. Bilal ini mengatakan, wahai bapakku, demi Allah, saya akan larang istri saya. Kenapa? Demi menjaga kehormatan istri, bukan karena ingin mencela Habib. Mempunyai rasa cemburu, bandingkan dengan suami-suami zaman sekarang Istrinya dandan merah kuning, hijau merah muda. Dia gandeng istrinya, dia perlihatkan kepada orang lain. Ini enggak. Bilal mengatakan, wahai bapak, meskipun hadisnya seperti itu, aku akan larang istriku ke masjid. Abdullah bin Umar ketika mendengar anaknya berkata seperti itu, menentang hadis Rasul, beliau mengatakan, Ukhbiruka an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul la namna'ahu. Wahai Bilal, wahai anakku, aku sekarang beritahukan hadis Rasul, kamu malah mengatakan sungguh kami akan larang. Ini penentang. Habis itu dua sabbahu sabban ma sabbahu qattu mithla. Maka Abdullah bin Umar sang bapak mencela, menghardik anaknya sejadi-jadinya. Gara-gara untuk apa? mengagungkan apa? Hadis Rasul. Ini gaya hidup. Ini para salaf seperti itu. Kalau berurusan dengan hadis, maka mereka sangat-sangat mengagungkan. Maka Pak, kita ingin mencontoh mereka. Siapa saja yang menghinakan hadis Rasul, maka kita anggap tercela. Pantas untuk dijauhi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dan bukan yang paling akhir karena waktu kita akan jawab pertanyaan sedikit-sedikit. Bapak Ibu saudara-saudari yang ketiga, sangat teliti di dalam mengamalkan sunnah. Kebiasaan para salaf dalam manhajnya sangat teliti dalam mengamalkan sunnah. Lihat bu, lihat bapak, zikir yang dikasih orang, bagaimana cara mengerjakannya, ada hadisnya tidak, doa yang dikasih orang. Meskipun yang mengasih itu kadang-kadang orang alim. Tapi kita tanya, bagaimana Rasulullah mengamalkan ini? Ada hadisnya tidak? Dan wajib bertanya. Ada sebagian orang mengatakan, oh, nggak usah bertanya. Itu ustadznya sudah terkenal. Harus tanya, benar nggak pernah dikerjakan oleh Rasulullah kerjakan itu kebiasaan para sahabat Nabi Rasulullah. Lihat cerita menarik. Disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abdul eh, Musannaf Abdul Razak. Ada seorang tabi'in. Tabi'in adalah seorang yang melihat sahabat. Dia sholat sebelum subuh. Berapa rakaat sholat sebelum subuh? Kau yang sebelum subuh berapa? Dua rakaat azan subuh kemudian sholat dua rakaat sebelum subuh eh di samping dia sholat juga dua rakaat sebelum subuh habis sholat sholat lagi nunggu komat sholat lagi dua rakaat salam sholat lagi dua rakaat sholat ditegur oleh Sa'id ibnu Muslim beliau mengatakan ya fulan wahai fulan qabliyah subuh itu cuma dua rakaat kenapa engkau menambah banyak Orang ini yang ditegur mengatakan ini. Dia mengatakan, Ya Aba Muhammad, yu'allimunillahu ala salam. Wahai Sa'id ibn Musayyib, apakah Allah akan menyiksaku kalau aku sholat? Masa salah saya sholat? Masa salah saya sholat? Kan saya sedang sholat, bukan maksiat. Meskipun sunnahnya cuma dua rakaat sebelum subuh, tapi kan sekarang saya sholat, nggak maksiat. Lihat jawaban beliau. Lah, enggak, kamu nggak akan disiksa karena sholat, enggak. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Tetapi Allah akan menyiksamu karena sholatmu tidak sesuai dengan sunnah. Maka Pak, Bu, kalau mengerjakan sunnah harus teliti. Benarkah demikian? Benarkah sholat saya sekarang? Angkat tangan seperti ini? Apa seperti ini? Apa seperti ini? Mana yang benar? Ya, harus teliti. Dan itu para salaf mengerjakannya seperti itu. Itulah manhaj salaf. Ya, ini yang bisa saya katakan. Belum selesai kajian ini, tetapi begitulah secara umum manhaj salaf Semoga bermanfaat. Wa sallallahu alaihi Cukup pertanyaan ada, cukup juga dijawab. Dengan antrian haji yang panjang, mana yang lebih wajib jika sudah ada dana untuk umroh atau haji? Yang paling bagus tahu dua-duanya, haji dan umroh akan tetapi jika seseorang ingin menunaikan ibadah baik haji atau umroh maka dua-duanya tidak tercela untuk mendahulukan satu dengan yang lain baik dia mendahulukan haji ataupun mendahulukan umroh karena dua-duanya ibadah yang dianjurkan bagi siapa yang mampu kapan dia mampu dia dahulukan mana yang lebih mudah bagi dia wallahu a'lam apakah jika kita masih memiliki utang sebaiknya tetap umrah atau haji didahulukan enggak bayar utang dulu bayar utang kecuali utangnya itu bisa dicicil misalkan ada hutang KPR atau hutang kreditan mobil, kreditan motor Lalu dia ingin menaikkan ibadah haji tidak mengapa dia menaikkan ibadah haji asalkan dia membayar hutang. Di dalam Islam itu dikenal dengan konsep al-aulawiyah. Mana yang lebih diprioritaskan? Dalam Islam bayar hutang lebih wajib dibandingkan menaikkan ibadah haji. Dan saya pesan di sini bagi siapa yang ingin menaikkan ibadah haji atau umroh, maka tidak usah dan tidak perlu dia berhutang Apalagi hutangnya dengan bank konvensional. Sudah dia tidak wajib karena dia belum mampu, kemudian dia berhutang menambah permasalahan yang baru yaitu dia mengerjakan praktek riba maka ini diharamkan jadi jangan menyulitkan diri sendiri Islam itu mudah inna dina yusrun walan yushadda dina illa ghalaba semuanya Islam itu mudah tidak ada yang menyulitkan beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan wallahu a'lam kita tentunya bersyukur sekali kepada Allah karena kita lihat akhir-akhir ini manhaj salaf begitu sudah masyhur di masyarakat. Banyak sekali yang ingin belajar mengikuti kajian tua muda dan warga biasa hingga pejabat kalangan pejabat dan artis. Namun saya melihat ada beberapa saudara kita yang belum paham betul apa manhaj salaf. Ada yang sekedar ikut-ikutan saja. Mereka ikut kajian, Uh, mereka ikut kajian ikhwani, tabligi dan beberapa yang lainnya. Mereka katakan semua sama saja sama-sama Islam bergantung niatnya. Bagaimana yang seperti ini? Apakah bisa dikatakan mengikuti manhaj salaf? Seperti yang sudah dan manhaj salaf bergantung kepada para sahabat. Dia mencontoh para sahabat dalam segala hal dalam praktek syariat Islam, baik akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Muamalah dengan pemerintah, muamalah dengan sesama. Bagaimana mana, eh, para salaf mencontohkannya itu yang kita ikuti. Ya. Maka Salaf sangat jauh dengan penghalalan segala cara untuk menggapai sebuah tujuan. Salaf sangat terikat erat dengan ayat Al-Quran dan hadis. Salaf tidak akan pernah keluar dengan Al-Quran dan Hadis. Sedangkan kelompok-kelompok lain senantiasa mendahulukan maslahat, mendahulukan eh, kepentingan politik, mendahulukan kepentingan yang penting nyatu. Tidak. Manhaj salaf tadi dibangun di atas tiga pokok dasar ikhlas, kemudian taat pemimpin, yang ketiga apa? Menjauhi perbuatan beda dalam segala baik dalam akidah, ibadah ataupun muamalah. Wallahu a'lam. Jadi tuntutlah ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dipahami oleh para salafus saleh. Benarkah cara sebuah kelompok itu diukur dengan manhaj salaf, bukan diukur dengan orang-orang yang ada di dalamnya? Kebenaran sebuah kelompok maka akan diukur dengan manhaj Dan saya katakan, Pak, salaf sama dengan Islam. Jadi semua kaum muslim harus mengikuti para sahabat. Bagaimana mau bisa salat kalau tidak mengikuti sahabat? Lawang perihal salat kita dapati dari siapa? Dari para nabi, nabi melalui siapa? Para sahabat. Nabi mengajarkan umat ini melalui kita bisa beragama dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Kita sudah rajin sholat fardu, sholat rawatib, sholat tahajud, dua, sholat taubat, puasa. Kenapa apa yang kita minta belum dikabulkan? Ini pertanyaan jawaban tersendiri. Kenapa apa yang kita belum kabulkan? Kenapa apa yang kita minta belum dikabulkan? Itulah jawabannya. Pertanyaan kenapa itu yang membuat tidak kabul. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Rasulullah SAW bersabda, doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Kaifa ya'jiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana tergesa-gesa? Yaqulu ahadum da'autu da'autu falam yustajab li. Salah seorang dari mereka mengatakan, "Aku telah berdoa ya Allah, aku telah berdoa, saya sudah sholat, puasa, zakat, haji, tapi kau belum dikabulkan. Itu yang menyebabkan tidak kabul doa. Lihat Pak, Nabi Zakaria berdoa minta anak selama 110 tahun. Nabi Ibrahim 86 tahun. Sampai-sampai Nabi Zakaria itu berdoanya sampai dalam keadaan suara rilih, suara yang rendah. Ibna darabbahu nida'an Ingatlah ketika, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Rohnya dengan suara yang rendah agar tidak didengar orang. Apa penyebabnya, Pak? Karena saking tuanya, masa minta anak? Nah, agar tidak dicela oleh kaumnya, beliau berdoa dengan suara yang rendah agar tidak didengar orang, agar tidak dihina. Tapi tetap akhirnya dikabulkan. 110 tahun berdoa dikabulkan oleh Allah. Maka jangan pernah, Pak, nggak ada pensiun doa nggak ada. Ada orang menikah, Wahai dan udah nikah, udah saya. Berapa umur pernikahan? Ya sudah dapat anak? Belum. Berapa umur pernikahan? Lima tahun. Sudah usaha? Sudah. Sudah doa? Sudah usaha. Saya doa tiga tahun setengah seperempat doa. Gimana tuh? Tiga tahun setengah seperempat. Tiga tahun setengah saya doa. Saya katakan, emang kenapa? Tiga tahun setengah doa, pensiun. Enggak, enggak boleh pensiun doa. Makanya Omar bin Khattab mengatakan, "Ma yahumuni hamal ijabah, walakin yahumuni hamad doa. Fa idza tun doa, fal tu ma'ah." Yang menjadi resah dalam diriku bukan dikabulkan doanya atau tidak, tetapi yang menjadi resah dalam diriku, aku bisa berdoa enggak? Jika aku diberikan ilham oleh Allah untuk berdoa, pasti setelah doa ada pengabulan. Hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Mamin muslimin yad'u dakwah. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa illa stajaballah bi ihda Kecuali Allah akan mendoakannya dengan salah satu dari tiga hal. Pertama, Allah kabulkan langsung. Yang kedua, Allah akhirkan pengabulannya di akhirat. Yang ketiga, Allah hilangkan dari dia keburukan yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Karena kita gak merasa doa kita sudah dikabulkan. Ustaz, saya sudah lama. Ada orang pernah nanya kepada saya, Ustaz, saya sudah lama. Doa habis-habisan. Masa saya ditolak sebanyak 20 kali lamaran saya semuanya ditolak. Saya bilang kepada beliau, Pak, Mas, sabar ya Mas. Ustaz, Ustaz tidak merasakan bagaimana sedihnya ditolak Ustaz. Ya, maka Bapak Ibu pensiun dalam dalam berdoa. Apakah ada riwayat hadis yang menjelaskan batas lamanya antara khidbah dengan akad nikah? Tidak ada, cuma jangan terlalu lama ditakutkan masuk kepada uh, perangkap syaitan karena sudah merasa melamar, merasa mengkhidbah, akhirnya merasa milik dia. Boleh SMS SMS-an. Enggak, enggak boleh. SMS-nya kadang gombal. Nah, mohon maaf saudariku, saya cuma ingin mengingatkan, udah sudah bangun sholat tahajud dulu. Gak usah dijauhin nggak apa-apa. Gombal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan Wahabi dan bagaimana sejarah Wahabi? Bagaimana menjelaskan terhadap tuduhan Wahabi kepada orang yang belum mengerti terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Manusia? Ini satu kali kajian nih Pak. Yang jelas tuduhan Wahabi, tuduhan mengada-ngada, tuduhan untuk memecah belah kaum Muslim jangan dipercaya. Kita dituntut untuk beribadah kepada Allah dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salaf. Kita bermana salah mengikuti jalan sahabat. Kenapa tidak mengikuti Nabi? Karena para sahabat mengikuti Nabi. Maka kita ikuti mereka. Betul kita mengikuti Rasulullah. Bagaimana cara mengikuti Rasulullah? Dengan mengikuti orang yang mengikuti siapa? Rasul Sallallahu kita diperintah untuk menghindari teman-teman yang bisa mengantarkan pada maksiat. Tetapi kita ketika saya meninggalkan teman-teman saya dibilang sombong, memutus silaturahim, mohon nasihatnya. Maka jawabannya harus sabar. Harus sabar. Uh, ada orang seorang perempuan cerita, Ustaz, saya sekarang sudah tidak mau lagi salaman dengan laki-laki. Tidak mau lagi berteman dengan para laki yang bukan mahrum saya. Langsung lelaki ini, para sahabat-sahabat dulu yang kanib sekali dengan saya, mengatakan, Hello, ente teroris kan? esis. Ada lagi yang aneh lagi. Seorang suami curhat sambil nangis-nangis. Dia bilang, kok suami Cengeng banget Ustaz begini Ustaz Saya sekarang sudah kenal dakwah ini Ingin ngaji Ingin lebih condong kepada akhirat Saya tahu sekarang dunia yang sementara Saya ingin me- mengisi waktu yang dulunya kosong untuk akhirat Makanya saya suka sekali duduk di pengajian Sang istri belum ngaji Istri saya belum ngaji Ustaz Saya pernah di suatu ketika Dijorok oleh istri Di bangku Mas kamu semenjak kenal dengan orang-orang jenggotan, celana cingkrang, jilbab-jilbab lebar itu, nggak pernah lagi. Kamu ngemol, mas. Molmu sekarang masjid, mas. Ayo, mas, mol. Bosan di masjid. Halo. Ini kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena cara berpikirnya sudah berbeda. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti Bapak Ibu saudara-saudari sedikit tentangnya nanti malam di Roja TV insyaallah taala. Ya, ada lagi yang lebih parah. Dia bilang kepada anak seorang istri, "Nah, kamu mau handphone? Tuh, bapakmu lagi tidur. Saya akan belikan handphone hari ini juga. Ini gunting jenggot bapak." Subhanallah. Saya katakan kepada suami tersebut, "Mas, sabar. As-sabiru ala dini kal ala jamal." Orang yang sabar dengan agamanya dia seperti memegang batu api. Saya dan istri saya sama-sama bekerja. Kadang-kadang setiap saya pulang rumah saya setiap seperti kapal pecah. Seringkali saya pulang dahulu ke rumah membereskan dia, tapi istri saya jarang pernah ngerti kalau taruh barang suka ngasal. Padahal sering saya kasih tahu, kadang-kadang saya sering marah-marah. Kalau saya sudah marah, isi saya baru nurut. Tapi itu hanya dua hari, tiga hari selebihnya kumat lagi. Pertanyaan saya, bagaimana memberitahu atau kiat-kiat menyampaikan ke istri agar istri lebih ngerti supaya istri nggak tulalit terus-terusan. Saya katakan kepada suami ini, Allah, semoga Allah menolongmu mendapati istri yang seperti ini. Dan saya katakan kepada suami seperti ini, istamti' biha wa hiya ala iwaj. Artinya nikmati istrimu dengan kebekokannya, dengan tulalitnya. Sebagaimana yang sudah kata saya katakan di awal, sang suami harus lebih ngomong lebih memahami keadaan istri. Ya? Tidak susah untuk kita meminta istri pahami saya. Saya tidak suka ada sampah di rumah. Ya? Semut di mana-mana. Saya tidak suka. Ini susah. Kalau seandainya dia diberitahukan dengan keras, maka kekerasan itu akan mematahkan, mematahkannya. talaknya maka istamti' biha wa hiya iwaj nikmati dia dalam keadaan bengkoknya itulah istrimu karena kalau dipaksa akan patah sudah terbukti beliau cerita sendiri dua sampai tiga hari tulalit lagi bahas itu tulalit lagi subhanallah ini. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari sabar dengan istri, sabar. Karena suami yang betul untuk lebih dewasa. Ashiruhunna bil ma'ruf, gauli istri kita dengan baik. Sedangkan istri perhatikan baik-baik. Saya sebutkan sebuah hadis menarik. Hadis dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Khadijah bawa makanan. Dengan ini saya tutup kajian. Mohon maaf kalau belum sempat dijawab ya. Karena begitu banyak kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Hadiah Khadijah, ya Muhammad hadiah Khadijah. Wahai Muhammad itu Khadijah. Dia bawa makanan, bawa minuman. Beritahukan kepada dia salam dariku dan dari rohnya. Subhanallah. Khadijah dapat salam dari Jibril dan dari Allah. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah, dia akan mendapatkan rumah di surga. Dari apa? Min kasaf la sahaba fihi wala nasab. Rumahnya terbuat dari bambu yang ber, terbuat dari berlian. Rumah bambu berlian. Bisa membayangkan Pak? Begitulah surga Pak. Surga itu nggak bisa dibayangkan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, fa innal jannata la khatara laha. Surga itu tidak bisa dibetikkan dalam hati rumah bambu berlian yang dia hidup di dalamnya tidak pernah sulit, tidak pernah gaduh. Kita tahu kalau rumah bambu itu krek, bunyi krek. Ini enggak, enggak sulit, enggak licin, enggak tidak gaduh. Di dalam tab, uh, kitab Al-Bidayah wa Nihayah ditulis oleh Imam Ibnu Katsir disebutkan penyebab kenapa Khadijah lihat dulu perhatikan. Kenapa Khadijah mendapatkan rumah berlian dan hidup di dalamnya tidak sulit dan tidak gaduh disebutkan oleh para ulama dalam tafsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karena Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya Nabi Muhammad SAW. Tidak gaduh. Diganti oleh Allah. Tidak pernah mengangkat suara, diganti dengan rumah yang tidak gaduh. Dan tidak sulit Kenapa? Karena Khadijah tidak pernah menyakiti perasaan suami. Maka ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga jaga kelakuan kita di hadapan suami, jaga penampilan kita. Ibu-ibu saya pesan kalau tidur itu dandan. Dandan seperti ingin kondangan. Loh, Ustaz, iya memang begitu. Suami itu bu, tidak bisa mencium bau yang wangi. Laki-laki kebanyakan seperti itu. Ar-rijal hubbuhum fi unufi. Laki-laki itu cintanya pada bau wangi. Sang laki-laki menggandeng istrinya. Istrinya cantik, luar biasa. Tapi ketika dia gandeng, ada perempuan lewat dengan bau wangi yang sangat wangi, maka dia akan itu pasti. Maka dandan wangi. Ya, jangan kalau tidur pakai masker. Kelihatan cuma matanya doang. Pakai roll sana, pakai roll sini. Pakai daster, dasternya sudah seminggu nggak dicuci. Itu pun daster dapur. Robek sana. Habis itu ngoroknya paling tinggi, Berarti kalau orang yang paling tinggi itu berarti berlomba antara suaminya. Habis itu ngiler sana. Suaminya ketika ini siapa? Mana bisa romantis dan bisa itu? Maka perhatikan tanda, Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Walahun mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan mereka para istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Tafsirannya adalah aku sangat suka berdandan di hadapan suamiku sebagaimana suamiku suka aku berdandan di hadapannya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Saya berterima kasih kepada panitia ibu dan semoga bisa bertemu kembali dalam kajian yang lain kalau tidak bisa bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, juga bahwa ya kepada Ustaz Ahmad yang telah memberikan eh, materinya